Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbina wa yardu. Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Kita lanjutkan di halaman 61 Ya pada masih pada babul af'al Yang ketiga yaitu al-fi'lul mudari'u fi'il mudari' qala al-musannifu wal mudariu ma kana fi awalihi ihdaz ihdaz zawaidil arba'i yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazibun berkata penulis Ibnu Ajurrum Aswan Haji dalam matanya al jurrumiyah al-mudhari fil mudhari adalah fiil yang diawali oleh salah satu dari huruf ya salah satu dari empat huruf tambahan ya jama'uha qauluka yang bisa disingkat dengan perkataanmu ana itu wa marfu'un dan fiil mudhari itu marfu'a badan selamanya jadi hukum asalnya fiil mudhari adalah marfu hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun atau eh, sampai atau hingga masuk pada fi'il mudhari tersebut perangkat-perangkat yang membuatnya menjadi nasab atau majzum. Asyarhu al-fi'lul mudhari'u. Penjelasan al-fi'lul mudhari'u. Sila catatan kaki summiya mudhari'an limusyabahatihi al-ismi likaunihi mu'raban misluhu ya. Fal-mudari'u fil lughati al-musyabahu Ya dinamakan fi'il mudhari' ya untuk menyerupai isim likaunihi mu'raban mislahu ya karena fi'il mudhari itu ya mu'rab semisal isim jadi isim itu sama jadi dinamakan mudhari karena fil mudhari itu mu'rab semisal isim fal u fil lugati al musyabahu ya fil al mudhari secara bahasa artinya al musyabah ash al musyabahu yaitu artinya yang serupa hukmuhu bagaimana hukumnya lahu hukmani ada dua hukum hukmun bi bi'tibari awwalihi wa hukmun bi'tibari akhirihi. Yang pertama hukum terkait bagian awalnya dan yang kedua hukum terkait bagian akhirnya. Fa amma hukmuhu bi'tibari awalihi adapun hukum terkait bagian awal fa innahu la budda an yakuna fi awalihi wahidun min arba'ati ahrufin wa hiya. Maka fil mudhari terkait bagian awal itu harus ya diawali oleh salah satu dari empat huruf-huruf ini yaitu alhamzatu wa wan nunu wal ya wa ta hamzah nun ya atau ta ya jama'uha qauluka anaitu yang bisa disingkat anaitu seperti contoh aku mun wa nakumu wa yakum wa takumu Nah, contohnya di sana adalah contoh-contoh fi'il mudhari. Aku mau dihawali oleh hamzah artinya aku berdiri, nakumu kami berdiri, yakumu dia berdiri, takumu kamu berdiri. Jadi fi'il mudhari itu bagian awalnya pasti didahului oleh salah satu dari keempat huruf ini hamzah, nun, ya dan ta. Wa ma hukmuhu bi'tibari akhirih adapun hukum terkait bagian akhirnya fa'innahu taratan yakunu mabniyan ya terkadang itu mabni wa taratan yakunu mu'raban wa huwa ghalibu fihi dan terkadang juga mu'rab dan ini yang paling umum fa'amal mabni falahu halatani adapun yang mabni maka ada dua kondisi yang pertama yubna ala sukun mabni atas sukun idza tasalat bihi nunul inasi nahu qawlihi ta'ala wal walidatu yurdi'na ketika fi'il mudhari'nya bersambung dengan nun inas maka dia mabni atas sukun semisal contoh firman Allah taala wal walidatu yurdi'na dan ya ibu itu menyusui yurdi'na maka yurdi'na adalah fi'il mudhari dia mabni atas sukun. Surat Al-Baqarah ayat 233. Kedua, wa yubna 'alal fathi mabni atas fathah Iza tasalat bihi nunu tawkidi nahu qalihi ta'ala. Ketika fi'il mudareknya bersambung dengan nun tawkid seperti firman Allah lanukhrijannaka sungguhnya kami akan mengusir kamu maka nukhrijannaka nukhrijanna adalah fi'il mudhari yang mabni dengan tanda fathah karena fi'il mudhari-nya bersambung dengan nun taukid. Itu kondisi yang mabni. Wa yu'rabul mudhari mudhari'u dan fi'il mudhari di i'rab bisa di i'rab idza lam yattasil bi akhirih nunul inasi aw nunut taukid. Ketika fi'il mudhari'nya itu tidak kemasukan nun inas atau nun taukid. Yang pertama ya wal mudhari'u al mu'rabu ala kismaini maka fi'il mudhari yang mu'rab itu terbagi menjadi dua jenis mu'rabin bil harakati wa mu'rabin bil hurufi sebagaimana yang telah lalu pembahasannya yang pertama mu'rabin bil harakati yang mu'rab dengan tanda harokat idza lam yattasil bi akhirih aliful isnaini aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabati jika bersambung ketika fi'il mudhari'nya bersambung padanya alif isnin, waw jamaah atau ya mukhatabah atau dengan kata lain ya ini fi'il sahih akhir ya nahu ya zahabu dia laki-laki sedang atau akan pergi walan yazhabu dia tidak akan pergi walam walam yazhab dia tidak pergi yang kedua wa murabin bil hurufin bil hurufi yang mu'rab dengan tanda huruf إذا اتصل به أليف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة نحو يذهبان ويذهبون وتذهبين Fiil yang mudhari yang mu'rab dan tanda huruf itu ketika fiil mudhari'nya bersambung alif isnin waw jamaah atau ya umul khatabah semisal contoh yadhhabani ya dia dua orang laki-laki sedang atau akan pergi yadhhabuna mereka akan pergi tadhabina ya dia ya dia perempuan akan pergi tadhabina kamu perempuan akan pergi ya selanjutnya di halaman 62 di sini ada ahwalul af'ali ba'da tisaliha bid-dhamairi wal hurufi ya kondisi-kondisi fiil ba'da ya setelah bersambung padanya domir-domir dan huruf-huruf. Ya di sini ada domir-domir dan huruf-huruf. Ya domir-domirnya diantaranya adalah taufa fa ta'ul fa'ili na ya na na fa'ilin ya aliful isnaini nunul inasi waw ya ya'ul mukhatabati dan hurufnya nun taukidi ta'ut ta'nisi sini ada tiga fiil fil madi al mudhari dan amr contoh untuk fiil madi katabtu katabna kataba katabna katabu katabat untuk fiil mudhari ya, yak yaktubani yaktubna yaktubuna taktubina yaktubanna untuk fil amr uktuba uktubna uktubu uktubi uktubna selanjutnya al farqu baina ta'il fa'ili wa ta'it ta'nis perbedaan antara tak fa'il dan tak ta'nis untuk tak fa'il itu adalah i'rabnya domirun fi mahalli rafin fa'ilun domir pada posisi marfu sebagai fa'il dan dia diharokati dia dan dia berharokat dan huruf sebelum tak fa'il itu diharokati sukun semisal contoh anak kata betul saya menulis telah menulis adapun tak utanis Irobnya harfun la mahalla lahu minal i'rabi tau ta'nis itu huruf tidak ada kedudukannya dalam i'rab dan dia sakinah di sukun maqablaha maftuhun dan huruf sebelumnya berharokat fathah semisal contoh ya katabat dia perempuan telah menulis selanjutnya al-farku baina nunil inas inasi wa nuni taukidi. Perbedaan antara nun inas dan nun taukid. Untuk nun, nunul inasi, i'rabnya domirun fi mahalli raf'in fa'ilun. Domir pada posisi marfu sebagai fa'il ya, lalu mutaharrikatun bil fathah diharokati dengan fathah qablaha sakinun ya huruf sebelumnya itu disukun Semisal contoh, at-talibatu yaktubna. Para pelajar perempuan itu sedang atau akan menulis. Adapun nun taukid i'rabnya harfun la mahalla lahu minal i'rab. Dia huruf tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Mutaharrikatun bil fathi ma'at tasydidi. Ya, diharokati dengan tanda fathah dan ditasydid qablaha maftuhun. Huruf sebelumnya itu fathah. Semisal contoh la tuk la taktubanna. Janganlah kamu benar-benar menulis. Halaman 63 ada mukhattatun yudhihu ahkamal af'ali. Diagram yang menjelaskan tentang hukum-hukum fi'il. Al-madi mabniun ya, fil madi itu mabni pada tiga kondisi al fathi contohnya dahaba dahabat dahaba ala domi contohnya dahabu ala sukuni contohnya dahab tak dahabna dahabna al amru mabni ya al amru mabniun fil amar itu mabni ala sukuni contohnya idhab idhabna alal fathi contohnya idhabanna alal hadfi contohnya ada dua ada alal hadfi harfil illah contohnya is'a ud'u dan irmi adapun alal hadfi hasfin nun contohnya idhabu idhaba idhabi Selanjutnya fi'il mudhari. Al mudhari'u ada yang mu'rabun, ada yang mabniun. Yang mu'rabun terbagi dua, ada yang mu'rabun bil harokati dan bil hurufi. Contoh fi'il mudhari mu'rab dengan harokat itu yadhabu, lan yadhaba, lam yadhab, yamshi. Contoh fi'il mudhari mu'rab dengan huruf yadhabani, yadhabuna, tadhabina. Ketika masukkan lan, lan yadhaba wa lan yadhabu wa lan tadhhabi. Ketika kemasukan lam, lam yadhaba wa lam yadhabu wa lam tadhhabi. Ketika masukan lam, yamsi menjadi lam yamsi. Adapun fi'il mudhari yang mabni itu hanya dua, yaitu mabni alal fathah ma'anun taukid.